Dan sudah kita ketahui bahwasannya al asl fil amr yadullu al wujud. Pada asalnya yang namanya perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Wal mubadarah fi fi'lihi fauran dan juga bersegera untuk mengerjakan secara langsung. Kemudian di sana ada faktor-faktor yang terkadang memalingkan dari hukum asal tersebut. Perintah terkadang untuk perkara yang sunnah, perintah terkadang untuk perkara yang mubah, perintah justru terkadang maknanya adalah tahdid itu ancaman. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga sudah kita lewati masalah kaidah yang besar yaitu apa? Al-umur maqasidiha atau al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum, tujuan dan bentuknya. Namun sudah kita jelaskan bahwasanya syarat daripada wasilah tersebut adalah apa? Antakuna al-wasail syar'iyatan atau masyru'atan wa antakuna al-wasail mubahah. Paham ya? Syaratnya wasilah-wasilah tersebut harus syariat barakallahu fikum atau syar'i atau harus disyariatkan atau wasilah-wasilah tersebut adalah wasilah yang mubahah paham ya bukan wasail yang muharramah adapun kalau wasail yang muharramah perantara-perantara tersebut yang dijadikan adalah perkara yang muharramah yang haram atau ada unsur maksiat maka tidak masuk dalam kaidah ini paham ya tidak bisa dimasukkan dalam kaidah kaidah ini barakallahu fikum na'am seperti itu karena nanti rusak hewan na'am kemudian berikutnya barakallahu fikum Naam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, an-nahyu. Sekarang kita masuk ke lawan daripada al-amr. Yaitu an-nahyu itu larangan. Ta'rifu definisinya, an-nahyu larangan itu adalah qaulun, sebuah ucapan yatadammanu al kasfi. Yang terkandung dalamnya permintaan untuk al-kaf itu menahan Paham ya? Atau atar itu meninggalkan. Jadi permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Jadi misalkan la tadlis, jangan kamu duduk, berarti permintaan agar tidak duduk itu loh. La kerok, jangan kamu membaca. Berarti permintaan agar ditinggalkan perbuatan membaca tersebut. La tangdur, jangan kamu melihat. Permintaan agar apa? Ditinggalkan perbuatan melihat tersebut. Paham Itu namanya an larangan. Qaulun yatadammanu talabal kasbi Nah, ala wajhil istiqla radhiyallahu ini. Sebuah ucapan yang terkandung di dalamnya ada permintaan Naam, untuk apa? Untuk ditinggalkan sebuah perbuatan atau untuk menahan dari sebuah perbuatan ala wajhil istiqla namun sumbernya dari yang lebih apa? lebih tinggi atau dari atasannya. Paham ya? Maksudnya yang sumbernya sumber larangan tersebut dari yang lebih tinggi atau lebih atas itu loh tingkatannya. Nanti kalau sama-sama berarti apa kemarin itu namanya? Al-iltimas. Sama-sama. Anak-anak sama anak-anak. Paham ya? Hamba dengan hamba misalkan. Paham ya? Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba apa namanya? Nahi larangan. Tapi tapi nanti kalau seandainya jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala namanya apa? Doa. Kan itu? Permintaan agar tidak dikenakan perbuatan kepada kita misalkan. Karena kita nggak boleh melarang Allah Taala. Soalnya, Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami. Ini kalau kita menanyakan melarang, kan tidak pantas. Seorang hamba melarang Allah Ta'ala. Tapi berdoa. Semoga itu. Paham ya? Nah, maknanya doa itu doa. Doa agar Allah Ta'ala tidak mengazab kita. Eh? Seperti dalam Al-Quran itu kan, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau. Nah, ini kalau kita katakan nahi larangan, pantas dia hamba itu melarang Allah Ta'ala? Tidak pantas sehingga doa. Mana ya? Dinamakan doa. Walaupun aslinya nahi larangan, cuman karena untuk dari hamba Allah Taala dinamakan dinamakan doa ta'adduban rabbil alamin. Dalam rangka untuk beradab, paham itu ya? Ya nah, jadi alamat istilah maksudnya sumbernya dari yang lebih tinggi. Itu namanya nahi. Bisiratin makhsusatin dengan bentuk yang khusus hiyal mudhari' al makrun bila nahiyah, yaitu dengan bentuk fi'il mudhari' kata kerja yang sifatnya mudhari yang apa? Yang disambung dengan la nahiyah. Itu. La tadrik, la tadlis, la tandur, la taqra, la tasrab, la ta'kul. Itu semuanya larangan. Ya, talabul kas, larangan eh, permintaan agar apa? Agar tidak diwujudkan sebuah perbuatan atau permintaan agar ditinggalkan perbuatan tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, ini nanti kaidahnya apa? al athru fil nahi yadullu ala tahrim al-asl bin nahi yadul ala tahrim. Nah, al-asl fi nahi mada? yadul ala tahrim. Pada asalnya yang melarang itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Taala dan jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, larangan di sini menunjukkan haram enggak? Haram. Kenapa haram barakallahu fikum? Al-asl fil fil nahy yadullu ala tahrim. Itu kaidahnya, paham ya? Hukum asalnya larangan itu menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut. Mahum soalnya ya? Berikutnya, Mithlu qawli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tastabi' ahwa'a alladziina kadzdzabu bi ayatina walladzi walladziina la yu'minuuna bil akhirah." Wa la tastabi' dan jangan engkau mengikuti ahwa'a alladziina kadzdzabu bi ayatina, hawa nafsu orang-orang yang apa? Yang mereka mendustakan ayat-ayat kami walladzina la akhirah dan jangan pula kalian mengikuti orang-orang yang mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Mana syahidnya? Wala tattabi' larangan ya. Larangan tolak lekas larangan untuk menahan agar tidak mengikuti. Paham ya? Nah, larangan maksudnya adalah apa? Permintaan agar orang tersebut menahan diri tidak mengikuti. Agar meninggalkan untuk tidak mengikuti. Paham ya? Meninggalkan mengikuti tersebut ditinggalkan itu berarti maknanya adalah tidak mengikuti. Apa maksudnya ya? Nah, jadi tolak berkas permintaan untuk menahan. Menahan apa maksudnya? Menahan agar tidak mengerjakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, misalnya ya. Nah, karena kaf itu menahan kan? Ewa. Ya, Fakhara dari kaulina kaulun keluar dengan ucapan kami kaul al-isyarah. Isyarat. Falatusan tusamma yang wahin in makna. Isyarat itu tidak dikatakan larangan walaupun menunjukkan apa? walaupun menunjukkan mau memberikan faedah maknanya. Paham ya? Cuman apa kemarin cara mengucapkannya? Al-isyarah fiha makna nahi katanya. Isyarat di dalamnya makna nahi larangan. Al-amr fihi makna ya al-isyarah fihi makna amr. Paham ya? Misalkan kita ada orang berdiri atau ada orang duduk kemudian kita bilang dia mau berdiri tentang apa anak-anaknya berarti? Jangan berdiri. Latakum, ya enggak? Nah, itu dikatakan larangan nggak itu secara zatnya? Bukan larangan, tapi apa? Isyarat di dalamnya ada makna larangan itu Apa Tahu tidak? Nah, misalkan Nah, ini mesti larangan berbicara. La tatakallam. Paham ya? Isyarat. Dipahami dari isyarat itu apa? Makna larangan berbicara. Bukan isyarat itu sendiri adalah larangan gitu loh. Apa maksudnya ini? Ayo na barakallahu fikum. Dan di sini para mana yang enggak kita mengenai. Wa in hafadat makna walaupun dia memberikan faedah apa? Maknanya, maknanya mana larangan. Jadi kita katakan al isyarah fiha makna an-nahi karena itu. Apa belum? Isyarat yang terkandung di dalamnya makna nahi. Mau salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa kharaja bi qawlina talabul kaf. Keluar dengan teman kami talabul kaf, permintaan agar apa? Menahan al-amr. Perintah. Kenapa? Di anak tolak berfirman karena amar perintah itu apa? Tolak berfirman permintaan agar diwujudkan perbuatan. Paham ya? Permintaan agar apa? Agar mengerjakan perbuatan. Ijlis, pungdur ijlis duduklah, ungdur lihatlah. Perintah ini? Perintah. Kemudian berikutnya wa kharaja bi ala wajhi isti'la keluar dengan ucapan kami bahwasanya larangan tersebut sumbernya dari orang yang lebih tinggi atau dari apa? Dari nabarakallahu fikum yang lebih tinggi keadaannya atau kedudukannya al-iltimas. Iltimas apa kemarin? Sama kedudukannya. Sama derajatnya. Wa du'a dan doa atau yang selain keduanya. apa itu ya? Iltimas berarti sama hamba. Kalau doa berarti apa? Jadi hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan larangan karena kita nggak pantas melarang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hamba melarang Allah Subhanahu wa taala? Tapi bentuknya doa itu loh. Doa agar tidak terkena gigitan misalnya seperti itu. Wa nam wa ma mimma istafadu min an-nahyi bil qara'in. Dan yang selain keduanya dari perkara-perkara yang bisa diambil faedah yang menunjukkan larangan dengan korina-korina atau dengan tanda-tanda. Paham ya? Karena terkadang yang namanya larangan itu tidak selamanya harus ada lafaz larangan itu loh. Paham ya? La taqul. Paham ya? Enggak harus selamanya lafaznya la taqul. La taqul artinya apa? La taqul jangan kamu makan. Nah, ini kan larangan jelas. Tapi apakah larangan itu harus lafaznya seperti ini? Enggak, terkadang ada lafaznya la yajuz, la yajuz laka an ta'kul. Eh, kamu tidak boleh makan. Larangan juga, walaupun tidak pakai lanahnya. Paham ya? Karena ada korina maknanya menunjukkan larangan itu loh. Paham maksudnya? Karena amal kalau fikum seperti itu. Wa kharaja bi qawlina bi sighatin mahsusatin hiya al-mudhari' keluar dengan ucapan kami eh, dengan bentuk yang khusus yaitu fi'il mudhari' majalla ala talabil kasbi bi sighatil amr ini adalah apa? Adalah enam sebuah kata yang menunjukkan permintaan agar menahan diri. Nah, permintaan agar menahan sebuah perbuatan bisa watil amr dengan bentuk perintah. Tahu ini? Dengan bentuk perintah. Perintahnya maknanya larangan itu. Bentuknya perintah ini maknanya larangan. Bisa bisa ini bagaimana? Kita lihat. Misal dak tinggalkanlah. Perintah kan nih? Perintah atau meninggalkan. Berarti otomatis apa? Larangan untuk mengerjakan itu loh. Paham belum? Dah ini bin amr bukan? dah. Bin amr dah ma yaribuk ila ma Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Paham ya? Nah. Utruk, nah, utruk. Amr enggak ini? Perintah tapi dalamnya ada makna apa? Larangan itu. Utruk tinggalkanlah. Berarti maknanya apa? Larangan untuk berbuat itu. Paham belum? Ya, nah. Kuf. Eh, apa maknanya kuf berarti? tahanlah. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya ada perintah untuk tidak melakukan perbuatan itu. Wa nahriha atau yang semisalnya. Paham ya? Atau yang semisalnya. Nah. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talab al-kasbi. Nam wa fa inna maka semuanya ini semuanya walaupun terkandung dalamnya permintaan untuk menahan diri, permintaan untuk tidak mengerjakan nah sini kotul amr, tapi di sini bentuknya dengan bentuk amr, fatakunu amran la nahyan. Maka di sini masuknya pada apa? Menjadilah dia adalah amr perintah bukan larangan. Perintah hasilnya dia. Paham ya? Perintah cuman perintah untuk meninggalkan itu loh. Paham ya? Nah, dan tinggalkanlah. Perintah kan ini? Ya, Waqad itu talabul kasbi dan sungguh terkadang diambil faedah ya, permintaan untuk apa? menahan diri, untuk menahan dari sebuah perbuatan bi ghairi nahi, tapi tanpa bentuknya bentuk nahi. Paham Tanpa berbentuk nahi atau bentuk larangan. Bentuknya itu enggak sama sekali bukan larangan bentuknya itu ya. Ya, tapi tapi dengan lapan yang lain yang menunjukkan lapan itu adalah larangan. Misal contohnya, an tofa al-fi'lu bitahrim awil hadru ya awil hadri awil qubhi perhatikan ini ya sebuah perbuatan disifati dengan haram haram ini berarti boleh ya, ya nggak boleh walaupun nggak ada lafaz eh, larangan tahu ya Dan nah, atau disifati dengan apa hadr hadr itu berarti apa berarti haram juga sama tahu ya haram perkara yang haram perkara yang dilarang nah kalau punya perkara yang berbahaya mahdur awil kufri atau perkara yang jelek. Ini juga apa? Secara tidak langsung ada larangan untuk mengerjakannya itu. Apa maksudnya? Au yudamu fa'iluhu atau pelakunya di eh, di apa jelek. Nah, atau pelakunya di apa? Nah, di dicaci atau di Karena mengerjakan tadi, itu juga perkara apa? Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang harus ditinggalkan. Au yuratibu ala fa'ilihi iqabun. Atau mengakibatkan atau perbuatan tersebut sebuah hukuman. Kami itu ya? Atau sebuah perbuatan yang berakibat dengan sebuah hukuman. Paham ya? Mengakibatkan ada hukuman, ada hukumannya itu loh. Yuratibu ala fi'li iqab yuratib artinya yusmir membuahkan. Jadi dalam artian perbuatan tersebut menghasilkan sebuah hukuman itu. Apa maksudnya ya? Perbuatan tersebut menghasilkan sebuah hukuman. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu haram. Au satu atau yang selain itu. Apa maksudnya ya? Jadi khulasannya barakallahu fikum hafizakumullah, nahi larangan itu adalah nah barakallahu fikum permintaan agar tidak diwujudkan atau agar ditinggalkan sebuah perbuatan namun apa? Namun bersumber dari yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau sama-sama bernama iltimas. Kalau di bawahnya namanya apa tadi? Ad-du'a. Kalau bersumber dari yang bawah. Nah, sebagaimana perintah kemarin. Kalau bersumber dari atas dalam artian yang lebih tinggi namanya perintah. Tapi kalau sama-sama iltimas kalau dari bawah berarti apa? Doa. Nah, tapi salahnya? Berikutnya qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala ma tatabihi sighatun nahi. Sekarang yang diharuskan atau yang tuntut daripada apa? Bentuk larangan itu sendiri. Dalam artian apa keharusan dari sebuah larangan itu Itu loh. Sighatun nahi 'indal itlaq. Nah, bentuk larangan itu ketika diitlakkan setelah mutlak taktabi tahriman manhi anhu wa fasadi. Paham ya? Taktabi tahrim al-manhi anhu nam wa fasadahu. Paham itu ya? Nah, ya, mengharuskan jadi larangan itu ketika secara mutlak secara global itu hukum asalnya apa? Mengharuskan haramnya perbuatan yang dilarang tersebut, wafatnya dan rusaknya perbuatan tersebut ketika dikerjakan. Paham ya? Sudah dilarang kalau dikerjakan rusak berarti. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nah, kalau dia tetap nekat sholat di atas dia eh, menghadap kuburan rusak aturannya rusak dan dia berdosa itu loh. Karena larangannya kembali ke zat yang dilarang tersebut. Berbeda kalau larangannya apa? Bukan kembali ke zat perbuatan ibadah tersebut tapi kepada syaratnya. Itu nanti masuk apa? Perbuatannya sah, cuman dia berdosa. Misalkan dia sholat barakallahu fikum dengan apa? Dengan kain yang terbuat dari sutra. Laki-laki memakai kain terbuat dari sutra haram enggak? Haram. Kemudian sholat itu sendiri ada larangan. Jangan kalian sholat dengan kain sutra. Larang itu. Enggak ada. Berarti larangnya kembali ke syaratnya atau kembali ke zat sholatnya? Syarat sahnya sholat. Itu satu aurat, menutup aurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika menutup aurat barakallahu fikum sudah terpenuhi semuanya barakallahu fikum. Nah, kemudian kemudian awal kemudian larangan tadi tidak mengenai sholatnya itu. Nah, ketika dia sholat menggunakan kain sutra tadi sholatnya sah dia berdosa. Itu pada banyak sahih. Karena beliau nanti membawa pendapat yang lain. karena beliau sholatnya batal, rusak sholatnya. Pendapat yang sahih jumhur mengatakan bahwasanya sholatnya sah tapi dia berdosa karena menggunakan tadi itu. Salat di tanah turian, dia mencuri tanah, sholat di situ dia. Sholatnya sah, dia berdosa menggunakan tanah turian karena nggak ada lafaz jangan kalian sholat di tanah turian. Berbeda kalau larangannya kembali ke zatnya, rusak semuanya. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat ke atau menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Berarti kalau salat menghadap kuburan batal nggak salatnya? batal total. Dia berdosa plus batal. Paham ya? Paham belum maksudnya? Karena kembali kepada kepada apa? Zat amalan tersebut. Jadi lihat diperhatikan baik. Larangannya kembali kemana larangannya? Larangannya kembali ke zat amalannya atau kembali di luar amalannya? Kalau kembali di luar amalan berarti otomatis amalannya tadi apa? Sah, dia berdosa melakukan perbuatan tersebut. Paham soalnya? Ya, mana? Kita lihat sini. Jadi larangan itu ketika mutlak mutlak andal itulah, eh, tanpa ada ikatan atau tanpa ada sorif yang bisa memalingkan dari larangan tersebut hukum asalnya apa? Yufidu tahrim. Memberikan apa faedah tahrim? tahrim manhi anhu. Haramnya perbuatan dilarang tersebut. Wa fasadah dan juga mengharuskan rusaknya perbuatan tersebut manakala dilakukan. Tahu artinya? adil adillati ala anha tahrim termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya yang namanya larangan itu Nah, barakallahu fikum haruskan haramnya perbuatan tersebut qaulu ta'ala yaitu firman Allah taala wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dan perkara-perkara atau apa-apa yang Rasulullah datang kepada kalian maka ambillah yang Allah Rasulullah perintah maka kalian maka ambillah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah paham ya eh, dan apa-apa yang Rasul larang kalian dari perkara tersebut fantahu maka tinggalkanlah dan hindarilah. Fal amru bil intiha, perhatikan. Maka perintah untuk menghindari dan juga menyudahi dalam arti yang tidak melakukan perbuatan perbuatan larangan tersebut amana anhu dari perkara yang Rasulullah larang yak tadi ini mengharuskan bal intiha wajibnya menyudahi dan juga wajibnya apa meninggalkan secara total wa min lazim tahrimul fi'il berarti otomatis apa keharusan daripada diperintahkan untuk menghindari secara total itu saja dilarang dalam artian apa diperintahkan untuk menghindari secara total apalagi mengerjakannya itu perhatian nih, wa min dan termasuk keharusan hal itu juga apa tahrimul fi'il haramnya perbuatan tersebut paham maksudnya nah Diperintahkan untuk menghindar otomatis apa kalau mengerjakan haram itu loh la taqrabuz zina eh, wa la zina jangan kalian mendekati perzinahan ini larangannya apa larangannya larangannya mendekati paham ya mendekati aja dilarang apalagi kalau berzina sekalian itu loh paham justru tambah dilarang lagi parah lagi paham maksudnya ya itu makna yang tepat nah barakallahu fikum jangan di bolak balik dengan apa dengan kias yang rusak wa min al-adillati ala annahu yaqtadi al-fasad dan termasuk dalil yang menunjukkan bahwa larang itu nah mengharuskan apa rusaknya perbuatan tersebut manakala dilakukan Allahu sallallahu alaihi wasallam man amala man amila amalan wa laisa 'alaihi amruna fa Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya dari kami, nam terhadap amalan tersebut maka raddun, maka amalan tersebut raddun ai mardudun, ditolak amalannya. Wa ma anhu dan apa-apa yang Rasul larang darinya falaisa alaihi amrun Nabi sallallahu maka tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu fa mardu dan maka menjadilah itu mardud. Paham ya? Fayakuna mardu dan akan menjadinya dia itu mardu, ditolak amalannya. Paham maksudnya ini ya? Jadi yang bisa kita ambil apa? Nah, al-aslu fil nahyi yadullu ala tahrim illa idza kana hunaka tarifun. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau sana ada tarif. Tarif itu sesuatu yang mak yang memalingkan. Paham ya? Yang memalingkan pada asalnya kan an-nahyu al-aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Ternyata terkadang ada larangan yang apa? Lali tahrim ditangsi. Paham ya? tangsi itu makruh maksudnya hukumnya. Larangannya bukan untuk menunjukkan haram tapi makruh saja. Seperti apa? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Larangan ini. Larangan tapi dengan ada sharif. Ada faktor atau sharif yang memalingkan bahwasanya larangan tersebut bukan ditahrim tapi ditangsi Untuk makruh karena buktinya pernah suatu ketika Rasulullah minum Rasulullah minum dengan apa? Berdiri pada suatu keadaan menunjukkan bahwasanya apa? Larangan tersebut bukan ditahrim tapi ditangsi Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, nah, nahyu la li tahrim walakin litangzim ya. La tangzim maksudnya apa maksudnya adalah adalah makruh gitu maksudnya. Paham ya? Kalau tahrim berarti haram. Nah, larangannya seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Hukum asalnya ketika tidak tidak ada sorif, tidak ada yang malingkan dari hukum asalnya berarti tetap kembali ke asal yaitu al-asl yaitu al